Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika melaksanakan kegiatan di luar Islam? Ceritanya, ini saya di Jepang, terus kebetulan kedua perusahaan meninggal dunia. Terus diharuskan bagi pekerjanya untuk melaksanakan kegiatan upacara kematian. Saya takut bu ya jika melaksanakan hal itu. Karena saya seorang muslim di sini dan itu perintah dari atasan. Bagaimana hukumnya Buya? itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang kami cintai pendengar yang pemirsa yang ada di Jepang juga di tempat lain karena majelis kita ini ternyata subhanallah saudara-saudara kita di luar negeri sana rindunya luar biasa untuk bisa menghadiri pengajian termasuk misalnya di Korea. Jadi ada berapa belas titik itu di waktu yang bersamaan kita ngaji di sini mereka buka karena hari libur bagi mereka. Mereka buka dengan layar televisi. Maka kami ucapkan kepada para pemirsa yang ada di Korea, di Jepang, semoga Anda bisa istiqomah. Allah berikan kepada Anda kemuliaan dunia dan di akhirat. Kelak kembali ke Indonesia membawa bekal yang bersih halal dan setelah itu Anda bisa dekat dengan anak-anak. Baik, uh, dan Hong Kong juga, Taiwan juga, di Kuwait juga. Ada beberapa negeri yang kami tidak bisa sebut, banyak mereka sengaja di Sabtu pagi, Ahad pagi karena hari libur, mereka hadirkan televisi yang besar, kemudian Al-Bahjah TV, mereka mengikuti pengajian. Makanya di antara mereka ada yang bisa telepon. Ini adalah luar biasa. Itulah menjadikan Nabi itu tersenyum, mubahin berbangga. Itu hakikat tampil beda di hadapan Nabi itu begitu. Di negeri yang jauh masih serindu untuk mengaji. Itu artinya suatu ketika kalau Anda pulang ke Indonesia pasti akan Anda cari masjid semacam ini. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana di saat ada atasan meninggal? Jangankan kok atasan. Jika ada tetangga yang Nasrani atau yang kafir itu meninggal dunia, maka ketahuilah jika tidak ada yang merawat mayatnya, maka wajib bagi kita untuk merawatnya. Fardu kifayah. Akan tapi tidak perlu disolati. Cukup kita bungkus lalu kita kubur. Ah, tidak boleh disolati. Cukup kita bungkus, kita kubur dengan benar aja. Begitu juga kalau kita ikut takziah, bela sungkawa, menghibur yang hidup, ini diajarkan oleh Nabi. Tapi tidak mendoakan pengampunan, karena Allah tidak mengampuni dosanya orang kafir. Cukup datang, memberikan ucapan kepada yang hidup, semoga Allah memberikan ketabahan dan hidayah. Nanti itu. Jadi anda ikut datang acara. Adapun untuk mengikuti acara pengkuburan, selagi dalam acara pengkuburan hanya Beda cara saja, hanya mungkin berkumpul orang. Kalau di situ ada doa-doa, Anda tidak boleh mengamininya. Ada doa-doa tidak boleh Anda mengamininya karena mereka memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengamini berarti Anda masuk bab kesyirikan. Anda mengamini nggak boleh. Maka tidak ada di sana doa bersama dengan orang di luar Islam itu nggak ada. Jadi kalau dia berdoa, Anda tidak perlu mengamini. Yang jelas menghadiri pengkuburan orang di luar Islam adalah bukan sesuatu yang dilarang. Dengan catatan itu nanti tidak mengangkat syiar kekafiran. Wajar saja karena saudara atau mungkin tetangga atau kenalan kerja dan sebagainya termasuk atasan meninggal dunia kita suruh berangkat, berangkat saja. Dan bahkan dalam Islam sendiri jika tidak ada yang merawat kita wajib merawat kok jadi fardu kifayah. Asalkan tidak masuk bab rutin ibadah. Kalau mengkubur jenazah adalah bukan ibadah yang seperti ibadah khusus itu. Ibadah dalam arti kita menjalankan kewajiban dari Allah, iya. Tapi bukan ibadah seperti ada bacaan-bacaan khusus. Cukup saja mungkin berkumpul di situ, ada upacara, kemudian rame-rame, kemudian dikirim ke, ke mana? Ke kuburan, maka Anda boleh saja menghadiri yang demikian itu. Karena apa? Islam juga memberikan cara hidup yang baik dalam bertetangga. Jangan sampai kita ini apa uh, dengan hal-hal yang urusan kemasyarakatan tampak tidak enak. Islam itu indah. Wajib bahkan kalau mengkubur mayat orang Nasrani wajib bagi kita. Kalau ada orang ahli Timah di kiri kanan kita atau orang Nasrani atau orang di Darul Ahad di negeri semacam itu kalau ada orang kafir mati kalau kita tidak mengkuburnya kita haram. Kita harus mengkuburnya, merawatnya. Tentu dengan cara yang kita ketahui. Kalaupun mereka merawat dengan cara mereka sendiri, lihat, itu boleh saja kita menghadiri bertakziah kepada orang kafir diperkenankan tapi dengan catatan kita tidak mendoakan doa pengampunan selesai Allah alam bisawab